Alhamdulillahilladzi amarana bi'tisami hablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah tijaratan lan tabur al ayah Allahumma hajan mabruran wadan ban magpuran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur tak ada sesosok manusia pun siapapun itu yang hidupnya ingin kena imbas masalah yang namanya kerugian Sering sekali kita dengar arti kata rugi, entah itu di perusahaan, entah itu di bisnis, entah itu di apapun bentuk transaksinya. Sehingga ada ayat spesial, surat spesial tentang bab rugi. Suratnya trendy lah. Surat yang paling kita hobi di antara surat-surat yang ada yaitu wal asri. Kenapa? Deet tapi ngepret wal asri. Ada ulama mengomentari tentang wal asri. Kalaulah Quran itu surat wal asri saja sudah selesai urusan bagi yang faham. Sehingga dijadikan moto oleh orang-orang sekuler, time is money. Waktu adalah uang. Dulu saya pernah ada acara bersama orang Jepang di Cipanas Garut. Acaranya juara talk show saya bersama ahli apa gitu. Kesalahan ada pada diri kita. Telat lima menit, acara dibatalkan. Peserta udah datang ratusan. Saya memohon toleransi atulah. Itulah lemahnya bangsa Indonesia. Mau diberi toleransi, kieu tulu ingkana. Saya di, dari Jepang sini saya udah dibayar katanya. Yang rugi Anda. Anda kan punya wal asri dibalikin karena keyakinan orang. Nggak bisa nanau Dari sana saya belajar banyak bahwa ternyata Iman, aman, Islam, selamat. Yang hilang dari kita bukan iman dan Islam, tapi ihsan. Tertib, disiplin, merasa CCTV oleh Allah. Termasuk dalam disiplin waktu. Maka bicara rugi, lawannya untung. Manusia mana yang tidak mau beruntung? Wal asri, demi waktu. Wawunya waw kosam. Lain Allah bersumpah ke makhluk ciptaan yang bernama waktu. Perhatikan waktu. Injury time. Hidup ini bergerak, tidak bergerak, semua sadar, tidak sadar, dipaksa maju menuju kesudahan bagaikan kita berjalan di atas air sungai, adventure. Bukan air yang sama yang kita injak. Detik yang terus bergulir, masa yang terus berjalan, waktu yang terus melaju, mendekati titik akhir yang namanya maut, kuluman alaiha fan. Apa yang tidak binasa? Fir'aun mana Fir'aun? dokter os maut dokter ya teh kamu orang lain dokter dokter os tuh masih muda kasep sering muncul di TV berilmu ngorakene can kawin maut orang selain dokter teh kasep <laughs> can pernah kanu TV dan yang disebut sukses teh na TV apapun acaranya nya minimal te acara nu resmi acara-acara Bang Napi lah nya mending mah masuk TV lah Ya. Maut. Maka kita mau belajar dari apapun yang kita lihat. Idza nadhara i'tabaro. Belajar itu kalau saya pegangnya pesantren on the street. Sekarang jumlahnya sudah 569 ribuan lah kalau saya lihat follower komunitas itu. Ini fenomena apa? Kok anak muda ramainya di masjid sekarang? The real man go to masjid. Tempat hiburan saya survei, saya investigasi sepi dari anak muda ini tapi saya pernah dipanggil Kemenpora. Saat eta baru dak Bandung dominan di masjid, nggak gaul kalau nggak ke masjid. Ya. Bapak jangan tanya saya, al-musbit lihat lu budalil kalau tanya suatu tanya pelakunya, geruan budak, opatan di geng motor. Tamang ditanya, sopa tanya langsung Pak, ame utri kamera. Dadi saya mau oh, guru eh, murid. Karena nantinya pengkutusan maksudnya pernah nggak Rasulullah menyatakan kepada para sahabat keur ngajarkeun, "He muridku," cek murid nate, "Guru juga film kungpunya." Entah geruan kami tanya langsung pelakunya. Nah, mang araya di masjid nanti dominan di tempat hiburan. Ya, jawabannya sederhana. Zaman mau berakhir, Pak. Reki wae hirup teh. Eta teh kakolot. Ya, akhirnya terhenyak, tersentak. Oh gitu. Cung nu maut. kuluman alaiha fan hiji tah. Surat Ar-Rahman Kullu ajal musamma. Naon ubuh masa kada luar sana. Apa yang tidak ada masa expirednya? Uje, maot. Balik ngaji. Entah mau balik ngaji itu sok deg-degan. <laughs> jaga wudhu, jaga wudhu. Biarpun, kapanpun mati, yang penting kita siap. Pasrah, berserah, selesai, udah. Wala tamutuna ila wa antum muslimun. Jangan wafat dalam keadaan tidak pasrah. Kullu Nafsin kotul maut. Dalilnya lengkap. Kuluman alihafan, kulu azali musama, kulu nafsin daikatul maut. Lalu pertanyaannya alasan apa lagi yang kita mau gunakan untuk tidak bertaubat? Saya terinspirasi ku Uje, saya Jepri. Tuluikan ku Solmed, Soleh Mahmud. Ya Ustaz EP ini tong disingkat. Please, tengenahan Ustaz EE eh, eh, kan. Eh. <laughs> Ini Kang Salman. Semua dalam satu Almamater terdulu, dulu tapi sempat beda frekuensi teh saya mah adventure orangnya uyuhan jadi ustad ge saya kalau pepatah mengatakan kaget setelah istirahat mun nama mah rewas ka nah di geroan ustad dikutuk ku kaayaan pertama resah gelisah gundah gulana tak terjawab saya diberikan secercah kesadaran kuduka mana Ternyata ketenangan bukan di materi, Pak. Saya mesantren dulu nggak lama dan nggak pernah tamat. Keburu di udah kebutuh lah di sebuah pabrik di R&D Research and Development Matching Color sebuah perusahaan anu warna gitulah denim nukar dari itu tuh nggak sebentar 15 tahun tapi ada yang dikonsisten nih. secapek apapun saya sebawang apapun saya waktu itu saya dulu DKM bu diskotik karaoke masses <laughs> sekarang deket ke masjid ku hidayah ya alhamdulillah resah bu resah ku mau Ustaz duit loba apa nggak butuh Ewe, coba bayang tuh hirup tong gede hulu tad bising tak sup helm matak lah make kupluk meh fleksibel nah Ustaz make kupluk tadi kopea ya. bayi batu asalain Ustaz koploknya Ustaz nah beda karena tipiwan memang beda dikupluk teh ngeunah hanet saya pernah pakai gamis bala ke masjid tengah poerek juhur ki leumpang gaya ba gaya ba geus mandi sararengit ya namanya manusia ya sok lebay hayang we nya menang status sosial di masyarakat pandangannya mentak lelah itu gara-gara tidak lirah sukan terek dipuji pakai gamis tengah poe ke masjid kadon dicibir kemana budak naik mau pakai baju pemajikan trauma <laughs> tiap trauma nges ah teteh pakai kopiah disangkal be Mana lebih ngawin ke zaha. Jadi bener kata pepatah, lelah itu gara-gara tidak lillah. Maka semenjak itu saya ngelah just the way you are ya. Jadi diri sendiri. Ya, nyen custom sendiri. Tapi jadi ayah aliran anyar di Bandung kuplukinya, tadi ya salah satu anggota anak <laughs> epi nya. Ya. Ya. Sana dikupluk teka beli kopi ya ngomong WKM iming di endorse. Tapi dah saya harus jadi diri sendiri dikupluk nepi ka sepatu kecuali kolor jeronya cara kapoto ya teman sama all item all endorse satu merek merek kalau heron kasiro cowok ambasador ya tena naon ngana naonan nah usah bisa gitu ah ting tanya oh. cuman saya sadar bahwasanya injury time hidup ini terikat ruang dan waktu setiap orang bisa beli jam tapi nggak bisa beli waktu Contohnya uji nu tadi. Detiknya ketika nabrak tembok tuh masih berdetak, tapi detaknya sudah tidak membarengi detik. Itu yang harus jadi kuncian supaya lahir kesadaran yang sama, frekuensi yang sama, resonansi yang sama. Pertanyaannya sederhana, mun ka Garut aya tulisan di nagreg paina tadhabun. Kamarana tugaya. gaya. Susi si milikiti mati istrina tukunya. Dokter Os maut Olga Saputra wafatnya. Dodi Dores musisi dapat door press balik Preman pensiun dipetet dipensiun. Terus reknaon. Maka temanya siang hari ini tiga kata saja. From to for. Nonta from Allah to Allah for Allah. Untuk itu capek mah. Untuk itu capek. Lelah itu gara-gara li, tidak lillah. Kenapa cinta kita jarang bertahan? Karena cinta kita tidak berdasarkan rasa bertuhan. Cinta itu tidak cukup dengan menyatakan tapi harus mampu menyatukan. Cinta itu tidak cukup dengan menanggalkan lalu meninggalkan, menyakiti. Cinta itu menunggalkan. Maka jangan kejar fisik, cantik, ganteng dan gagahnya lelah kalian. Sudah pinjam saja namanya untuk kita renta dan kita diskusikan di sepertiga malam dengan Rob kita. Lulus mengudak barang nama. Urang bogohka eta, eta bogohka itu. Jadi mengudak kalangkang, apapun yang diinginkan. Dekati Allahnya. From to for. Allah dulu, Allah lagi, lagi-lagi Allah. Allah terus. Naon dalilna? Ustaz, walaqad ji'tumuna nafuroda. Kamu datang pulang masing-masing. Dan akan mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Ish tak? Mangga. Mau apa juga mangga. Tapi kunciannya di ujung hadis itu fa innaka mayyitun. Cung nu amawat. Kenapa kita tidak rindu akhirat? Karena jarang transfer untuk urusan akhirat. Tahajud, pagujud, subuh, tunduh, duhur, ripuh, asar, horea, maghrib, tiris, pabulit, yang dunia terbalik. Isa haredang, ya, jakat asa di bangsa. Ketika saya kontrak kerja di Batam dulu, istri nelfon ya, rindu, kangen, kan kontraknya tiga bulan. Ya udah video call aja. Kalau urusan kebutuhan ayah transfer, gajinya rada gede kirim kirim belikan tanahnya belikan imah bener dibelikan tanah Lembang <laughs> ya. ada kerinduan pulang kenapa kita transfer kita rindu pulang ke akhirat nggak ada why ini kalau baru dapat itu arkoma aurana aura kasbon <laughs> wajah-wajah spiritual ya wajah-wajah para perindu surga amin Iya. Walaupun ada surga yang tak dirindukannya, Bu. Pengen masuk surga, pengen? Iya. Aslina? Wani diri unggah Du, ini ya daek. Dohnya. najerah hati nanti teh ustad heula kan cileukeun. Tapi beda dengan nuansa atmosfer di Palestina, Al-Aqsa. Kematian itu dirindukan. Horni ini kamawatan teh. Kan mawat dua. Variabana husnul hati masuk. Ibu tahu kejadiannya di getaway kemarin Cicadas? Eta fasilitas nges luar biasa saya sasok ngojay didinya ada kolam renang gunaheun. Tapi jelema masyarakatnya sarakahnya pengen Nabi berlindung Allah ini a'udzubika min nafsil la tasba. Ku berlindung kepada Allah dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Diberi kolam renang ngojay na kolam beton. Nya atau awakna raringsek nasia siate, mata lamun urang buka duit lebih tong coba-coba lelebayan meli imah di apartemen hiji obat tukang cuanki kan ada di mah tok tok hayang meli indomihannya di, di apartemen masa pernah tinggal beberapa saat hiji obat tukang cuanki dua teu wawuh tilu hese popoe nya opat lamun ayah kabutuh tuh bisa rusuh make lip bantah kamar itu jigana yang cuanki luncak cari uang jalan kaki Oh saya berkesimpulan sederhana, money is not everything. Uang bukan segalanya. But no money everything is nothing. Itu bukan duit liar guys sih. Ya pertama kan ikhtiar, ikhtiar mah perbuatan, rizki, kejutan hanya doa yang merubah takdir. Maka berbaik sangka lah. Lamun bahagia ayah di duit, kunaon vokalis linking fuck bunuh diri. Kalau bahagia di popularitas, Marilyn Monroe, John Lennon, Kurt Cobain. Berarti kita yang harus baca Quran, tafakur, bersyukur atas nikmat umur, gunakan untuk tafakur, peting gerhana awas kegerhanaan hati tadabur afala ya tadabarun Al-Quran Muhammad 24 nah bet hese ngaji anjir teh ngaji tapi teh asup kanu hati di bawangannya diutahkan kerbatur teh diterai hati-hati perasaan gak enak ya Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna al-kitab afala ta'qilun Kabur maktan indallahi antakulu ma taf'alun. Ada tidak dibaca, dibaca tidak dipaham, dipaham tidak diamalkan, diamalkan tidak ikhlas. Pengertian ikhlasnya tidak kembali kepada maksud ikhlas yang kita dapat pernyataannya dari Al-Qur'an. Ikhlas itu al-ikhlas, tidak disinyalir ikhlasnya. Huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana kata ikhlasnya? Artinya filosofinya, ikhlas bukan pekerjaan mulut. Ustaz ikhlas ikhlas ay eh, ikhlas naon ridho ke korban merdeka lagu eta ikhlas mah bekerja lima untuk apa liman untuk siapa kaifa bagaimana min kali min sama dengan plus niat salah cara salah bener eta salah ya min kali min plusnya apa artinya niat salah cara salah sama dengan bener eta salah niat jahat carana jahat bener eta teh penjahat gitu rek gentle memakai rumus eta paman sya'afal yu'min paman sya'afal yakur tong abu-abu jika nu suka miskin plus kali min sama dengan min kali plus sama dengan min niatna jahat cara ngajabat targetna suka kaya jadi suka miskin niatna Haya budak pang plus kali min sama dengan min niatna karena Allah carana mengikuti Rasulullah hayang bisa sholat mau karep sorangan hitung-hitungan sorangan batur salat subuh dua rakaat siapa genep ditanya nah mang sholat subuh genep dua way alusan kamu genep nah teu delapan curang lah ya kan harus belajar semua tuntunan kan dicarekan ku DKM aliran naon deui buk rancung jaket payung celana merecet rantai ngambai sholat subuh na genep rokaat disesatkan dah temenang teh nah judgement jelema tereh tereh teh azzalau tu minas seton tahu nggak kemarin di Bekasi ada orang ikut sholat mau ampli di duru nah itu al ajalah gitu tanya hula ampli di mana lain main gulung wae banyak orang menyesal gara-gara tidak tenang jiwanya. Maka perlu tenang. Tenang itu ala bidikrillah tatma'inul kulub. Tenang itu lawan tegang, sempat itu lawan sempit, kendala itu lawannya kendali, pemicu, pemacu, prestasi, frustasi, beda sahurup, ngepekna seumur hidup, nggak doa, surga, neraka. Hati-hati, pedih kemarin miris, jelma sholat di duruk jadi sarjana mereka masjid itu ya jadi masjid al duruk ya. Jadi Islamah mahjubun bil muslimin. Makanya harus satu frekuensi. Maka mah telah alergian budak pang cina pangajian, nu metal cina murata, nu burger kill cina tartil, nu preman cina beriman, cuping kamari Aknor laga nu bodyguard teh. Ya. Tong ditinggali gimbal eta rege religi. Keren yo man, yo beriman, suntrumkeun cina ngimaman, bacaanna leuwih halus ti urang. Aya we ngekritik mah tajwidna keluar dari konflik. Teruskeun. Cik Rasulullah barang siapa membaca Qur'annya terbata-bata komo iya alus dua pahala nangis asal ikhlas. Jadi banyak yang harus kita pelajari dalam masalah ini. Ini masalah kearifan dakwah itu mengajak bukan mengejek, setuju? Dakwah itu merangkul bukan memukul, dakwah itu mencinta bukan mencela. Dawa itu membina bukan menghina, Dawa itu mengajar bukan mengajar, Dawa itu menyayangi bukan menyayangi. Dawa itu memberi solusi bukan mencari sensasi kamu bari selfie. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus nyeri awak untuk caption tanya. Biar saya cek Mang Salman Tesa jam 11 karena DM. Langsung saya caption OTW kembar kan gitu. Eta mah merenya ho orang ini gitu. ngana ngananaonan gitu. Karena kan habit baru itu. Habit baru gimana Ustaz? Sok naon itu di caption ayeuna. Tenanaon ngananaonan mau niatna salah min kali plus plus kali min min baheula geus wudu wudu Menanya aya geus wudu naon tarik tongsis pasang GoPro strek OTW duha OTW tahajud rek dahar sunahna baheula ku mama tong mam ngadoa heula Menanya aya mah indungna nu ngomongna tong ka dahar foto heula Iya aliran fotonya iya makan et puncrut OTW Nah, segala di OTW. Nu paling keren tah. Pernah saya maca jangan ping aku karena aku di rokaat kedua edan teh. Tiap ganti rokaat berarti arake kan. Allahu akbar. Coba aturan ah lebay mana sholat wae status terpercaya mana ker sholat yuk foto orang ke ruku ya. Ada kemari piko Tenanaon ngananaonan. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus ria anas. Jelema teh menyesal di akhir teh amana reject KB cek Allah teh. Kenapa minta pahala sama aku? Minta pahala yang kepada orang yang kau maksud amamu dulu untuk siapa? Lebar aslina. Mentak lawan riama ikhlas. Cuman sering kejadian. Mau ngaji kan. Kius style teh. Anu ngantur mana ke sorban pas hujan tinu turun tinu mobil teh nu di payungan teh nu di salorban orang nama ada apa atuh lempang we di TSB pernah diusir mun di gerohan ku aher mah diusir pada make topi di kaos waktu uh, eh, 24 hour Quran waktu saat itu teh di Arafah tahun kemarin lagi Arafah di TSB ngajain baca Quran di beberapa negara perwakilan Bandung TSB saya asup gitu diusir banget merenya jika tukang pila meren itu saksi nanti padlan anu uh, hafid Quran anu kembar teh saya tulisan dia kang punten kang enggak mangga eh cek akhir teh eta mah saat epi wah eta banget nah apa itu dah aku mah. Saya tuh tidak begitu hits, cuman orang hits mana yang tidak mengenal saya itu aja. itu aja masalahnya. Tekasep sih ngan payu. Nukarunya kan baru dak betul arkom, banget nama baby face KB, tapi kasep, tapi tepayu gitu. Istilah lainnya, ame itu nyari HTT, GM ganteng-ganteng mau mubajir. Kemenang mau bazir teh, aslinya. Rekyo wae hirup teh. Dunia rek ngeusan. Kawin tau. Lebar kuota-kuota. bayangan cuk Umar bin Khattab undur makola wala tandur man banyak terjebak berapa jumlah korban Ah Berapa jumlah korban Kangjeng Dimas? Islam aduh keren banget, objektif men melihat. Tong ditinggali penampilan bising lu tergesa-gesa kurang tukang kekebutan kan nyeri hati mun aya nu nyiap motor 110 disisa disiap ku RX King aduh sakitnya tuh di sini Masih udah kayak di pom bensin motor nah turun dah gua pas keluar mang gak dia mang pengebutnya daerah dia mah wilayah dah bising kecerak anu ngebut ah punten bisa daripada enak motor <laughs> kan jadi orang nu eranya tak Islamah menyikapi nukil nukiri diajarkan cek nabi sok rukun salat nulengit daun rukun untuk manina nu digerok walong ke nah surat al fajr, nu mana ya ayat Tuhan nafsul mutmainah tenang tanya heula edeuk moal ngaji sekali baitul arqam yang usah epi menjelang duhur langsung ngejoys pas tabikul khairat Oh, neangan ladang ama naonnya ting maut isu kudu boga cengcelengan ama keluar ti kembar eh, nini nini di puntas di pangku teh ditanya heula kan sok nini manganya kado nyiduhan lain nganuhunkeun nah nini geus pangmentaskeun teh kado nyiduhan lain nganuhunkeun urang teh karek beres mentas tanya heula mang nini bade mentas moal sok tara tatanya urang mah josing teh jelas punishment judgment judging nggak boleh alam tanya hela. bicara tanya bertanya ibda bin yang paling sulit nanya diri pain atau dabu naik mana sih orang tuh bisa menisaribuk ya apalagi sibuk dengan urusan orang lain al ibtighalu bi uyubil halki tong sibuk wa ibatur. Udah balik mah masing-masing seperti kamu dulu kamu khalaqnakum awwal marah orang kembar sekalipun lahir Ayah nah berarti ngantri. Sementara kematian bukan nomor urut, bukan nomor antri. Yang ada nomor cabut, nomor dudut. Yang merasa gagah, ganteng, sehat, kuat, ahli olahraga, ibu-ibu sok ngiluan jumbah, harupun borma. Sehat, sehat. Tapi kan syarat mati tidak harus tua dan sakit. Teman saya terbaring di rumah sakit sudah enam bulan. E, rumah sakit Islam. Lalongok, barudak, faidah, pak faudhu. Longok, dilongok. Apa yang terjadi? salah satu dari nungalongokna maut ah orang mau ngilu ah kuduna itunya nunggeringnya ini kan misteri jadi jangan merasa sehat kuat gagah ahli olahraga syarat mati tidak harus tua dan sakit balik di setiap orang bisa beli jam tapi tidak bisa beli waktu yang jadi masalah bukan kematiannya Bekalnya sudah ada belum? Rek balik ke lemur wae kamari preparing nah, rental mobil segala dipakai. Mun bisa mah lomari kayak dirapiaan di ke lemur. Yang kaciri bahwa orang sukses hidup di perantauan sampai balik ke lemur telebay. Turun tina mobil ngikik remote nah. Langsung orang lemur ternyamut. Ucu subhanallahnya beberapa bulan di Bandung Ucu mah sukses kebeli mobilnya doakan ecilnya tapi ecil itu bisa tilewih ti sapoe udah mobil rental <laughs> Riwil kan capek kan? Ya. Akhirat dilupakan. Bedanya ujian dunia dengan akhirat apa coba? Anak-anak kuliah hari ini setengah hari. Kamu refresh. Karena besok pagi jam 7 kita ujian. Yes. Oke, okay. di bejaannya tanggal ujian, jam ujiannya. Tapi untuk akhirat beda. Berlindunglah dari azab kubur, berlindunglah dari fitnah kehidupan. Di bejaan pikiran, pikiran, pikiran. Min azabil kubri wa min azabina tapi nu di dibejana na tanggal na tapi ge hayang asup surga hayang ngan ulah pede teuing mun teu ibadah juga kieu mah Adam baheulana di mana di surga oke okay? sepakat ya diusir ke dunia gara-gara naon melanggar satu larangan oke okay? di surga ke dunia gara-gara melanggar satu larangan urang anak incuna yang ke surga berapa pelanggaran Berapa kartu kuning yang sudah didapat? Sholat, telat, puasa, sunnah, tara, rawatib, lewat, tahajud, pagujud. So, hayang asup surga, boga orang jerok. Maka cek Nabi laisa min minkum yuzi amalu wa jelma asup surga ku amana asli nata. Mewa rahmat Allah berarti tong beramal lain itu asup ke masjid doana naon? Allah maftahli beramal yang dengan amal itu kamu terhantarkan ke surga ngasih ikhlas syarat amal lo baju lemah enak ke masjid pak tadi jam 10 ngus ngariung nak di masjid masya Allah bangga hati nepikan pang, pangnyankan kopi sate kok aduh nuhun pak Epi no jang wae akhirnya di masjid keren banget ngiri ngecas sia sugan duha nyabailah nggak lah minimal ngecasnya syariah mana sama tara galak kirimun di masjid teh sadiakun casaan loba biar pas ngong adan dapat teman berjamaah dua sab tilu sab sing bagir dirangkul tidak dipukul komori usum itikaf maronok marawa kasur pinu bangga teteh investigasi tanya saat cina abdi mah lepas Ramadan ngerek anggerwe itikap nah kosan mahal cina <laughs> atau masjid uing baral udah hadir mang ja teh geus nyieun ruangan Ayah nu makmurkan masjid, ayah nu makmur di masjid, hati-hati, setipis kulit ari. Awas, di masjid teh homeless ya teh. Kan tempat yang paling merdeka dari penagihan hutang di mana? Saya curiga ini di Masjid Bayakya sian kulising. Maka nama amalu bin Wa inna imri imri'im manawa Pak Pak ingkanat hijratuhu ila dunia yusi buha awi meratin yang kihuha. Fa hijratuhu mahajaru ilahi. Hijrah itu kemana ya teh hijrah? Hijrah mah niat. Walakin jihadun wa niyatun. Hijrah berat, lebih berat istiqomah di dalam berhijrah. Semakin tinggi pohon menjulang tadi ya pembahasan jam 10 di Net TV. Semakin tinggi pohon menjulang, semakin besar tebakan angin. Tidak ada keajaiban di zona nyaman. Tengenah. Nabi mana nungenah? Sulaiman cek saha. Yusuf dikunculungkan nggak sumurnya. Pada kasep raja sibuk ngorakeneh ahli ibadah kasep nanti 50% laki nu ayah di dunia nu pernah ayah di Yusuf 25% di Muhammad menurut kisah 15% di nuker ngomong merenya sesana di barudak baru itu arkom lah seting ewang atuh dah takdir atuh dah ganteng mah relatif atuh nu mutlak nu goreng mah nyek tapi eta solehna tapi lihat ujiannya kunculungkeun ku dulu sana sorangan ka sumur never ujian senyumi aja tapi lihat endingnya raja ngorak kene ngatur tatanan negara tak mun maca sejarah Yusuf sok era teh mun daek ibadah aing kasep henteu nabi lain raja jauh ya goreng hirup deh lamun alasana sangsara tingali nabi nupang na Isa oh haus nunggu hujan turun orang mah telepon nelfon isi ulang Entah hijrah Nabi Ayub diuji kubudug seumur umurnya tanpa BPJS dan jam sostek hari tamu Awa kartu sehat, awa kartu sakti coba. Wakanal insanu li rabbihi jadalah alasan mana lagi? Kanal insanu li rabbihi lakanud untuk tidak kembali beribadah from to far. Kurang teti Allah, ke Allah, reka Allah awas ulah teu Allah ebi eh, tos Allah cek si mama baheula Allah Allah Ya, era tuh ku lauk, lauk mah di balong Allah, Allah. Wirid wae lauk mah sama belajarnya ke banyak hal ya. Jadi kadang lauknya jadi guru, hmm, bener lauk mah. Rizkina disang, diantarkan kan sangu urut. Di tongsian dunia ini sudah dijaminkan. Sementara kita diciptakan untuk, bukan untuk dunia, untuk akhirat. Tapi berapa persen orang yang berpikir hidup enak sampai agamanya dijual? Tapi berapa persen bandingkan orang yang berpikir mati enak, Sahid husnul khotimah, wafat dalam sujud, wafat dalam ruku, wafat dalam takbir, wafat dalam tilawah, wafat dalam sedekah, wafat dalam kiam. Berapa persen? Banyak orang yang punya pabrik kain, distro, kompleksi, tapi tidak sadar kalau kain kafannya sudah ditenun. Kapan di ngaranauge? Unik. Uni, kapan bapak ibu mau dikapankan? Ah kapan-kapan ya Ustaz nya iraha make baju nu eta hari ini baju kita berbeda besok mah sama berbahan kasar tak berjahit tak bersaku ayah tukang jahit nyian boeh sorangan di sakuan make renda ame lucu cenah di sakuan eh di mahsyar mah panas ustaz matahari didekatkan kan ai moal saku mah moal duit mun jangar meli seblak seker sanu dagang Laisal iman bitamani, iman mah lain hayalan. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita, kapling kita beda ukuran, tipe, lantai. Besok mah sama dua kali satu, tapi catatan alam kubur bukan kuburan. Ngenah tumun alam kubur-kuburan mah nu mautna dicapluk lauk, diopi maung, mau aya pertanyaan kubur. Nah ini perlu alladzina di bil ghaib teh naon gitu. Ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia, ada hari ini setelah kemarin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Apa bekalmu untuk hari esokmu? Rijalul god mun di penjagalan mah ERG aya UG. Masa depan. Kalau ibu lihat wajah saya wajah mana, Bu? Jawab dari jumaahan. <laughs> Cik wajah mana ya? Jawa saya mah jawaban dari masa depan kalian. Ya. Sudah, hidup ini hanya tiga hari, Pak. Kemarin hari ini dan besok pun masih misteri. Panggilan Allah cuma tiga hari, tiga kali. Irau Ustaz, besum adan. Panggilan Allah ya ta. Ngan berat, haya ala sholah jawabannya naon. Haya ala tain, dua haya ala. La haula wa la quwata illa. Nah tidak senada dengan redaksi sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau bahaya ala suraya apalah malah haula wala quwata billah. Ini mah hanya bagi hamba-hamba yang teraudisi. Kebanyakan tidak tereliminasi. Sekarang sunnah berubah. Hayya ala sholah. Insya Allah. itulah haulanya. Mangati payun. Panggilan haji dan umroh Paris Bali dulu. Tapi kalau panggilan kematian, siapa yang mau menolak? Sifatnya memaksa. Ya, sifatnya memaksa wala yastaqdimuna wala yastakhirun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan walaupun ingin karena frustasi mati. Aican waktu nama bunuh diri ngagantung na kusen, kusena bobo bubuk bujur. Maut ente bujur ancur. Kunaon mana frustasi? Kali kadi dia nggak nyatakan ke awe ditolak wae teh. Ini asa uh, harapan hirup teh. Doraka mana menta ke Allah ah Ustaz Allah Allah anu orang mesti kuat lah. Yang kawin cenah tapi uh ikhtiar tahajud liar lah Ustaz kemana enak ke jalan tol ah. sugan we panggih jeung maut ai mobil Ayana mah sensornya seberapa meter dia cekit gagal tunggunya ini ke Cikalong Nangan kebun teh nangan jurang ngajeleng di kebun teh teteh jurang nate deet pas Ayana metik teh randa gendut ninggang randa ngik cina hari akang naon cina ngajeleng ningang abdi frustasi neng abdi teh nengan pamajikan abdi elon kang ya, jangan merasa sendiri merger weh aku tambah kamu kita teh ya. kita tidak sama di kartu tanda penduduk cek si janda nanti tapi kan kita bisa memegai kesamaan di kartu keluarga antara aku kau dan KUA kawin weh Ayo kawin mah roream payah tehnya. Ya targetnya gehan kawin payah teh diijabah ku Allah teu paeh tapi di jodoh nyanyi prosesnya juga gitu haroreang ta tadi mah hayang mau teh karena frustasi eno haroreang tuntuna mah kan bahagia kebogohan balanja ka Borma nepi ka mentas ke pohok keur kitu mah teu culang silung pacium-cium bari lembang cepot katabrak duadana paeh tamat keur hayang teu datang keur embung nepangan eta maot mah jelema sieun ku maot nyen peti busi kana luar biasa beti peti eh, angges di, di, dicobaan cobaan koncina lah gerak tilu ah, tilu menit pahe ya. bener lah wala yastakdimuna wala ya kirun cuman semua dalam episode menuju ke sana seperti naik taksi buka panto argo jalan berapa giga lagi kuota usia kita coba maka demi waktu sungguhnya manusia merugi muntah dipakai kikiran Mungkin dipakai membagi frekuensi yang namanya amanu wa amilu sholihat tawasau bilhaq wa tawasau bisober. Kuncian tafsir ruginya khosirun kusrin surat 35 ayat 29 Fatir. Saya pak saya sampai detik ini pakai ayat eta Pak. Jimati si mama. Pi. Ebitnya capek gawe 24 jam workaholic hulu dijen suku-suku dijen hulu ini subuh balik peting balik taraka imah keluarga tara dicabak imah teka nikmati mata epi resah heuh oh, mah mama nyawaan kan mama anu ngalahirkeun epi epi mah cikal licik nakal tapi apa tuh numpang nyerina dijurukan ku mama saha kamu tahu nama nyeri launching mana mah peret kene sama <laughs> mama embungnya ya iya, curhat indung ke anak ya Mama embung boga anak ukur benghar sa'labah korun syadad hamamnya pinter benghar Firaun. Ya, tapi epi apa mautna Firaun? Apa mah? Naon? Warag teu nginum. Saya laut diuyup. Tah mamambung boga budak mautna warag teu nginum. Saya laut diuyup sarakah disangka pop ice. Benghar benghar, pinter. Yes, Yahudi ge pinter tapi mama mah epi eh. eh, apa tuh? ngajuru ke epi eh, teh antara hidup dan mati berapa juta ibu yang wafat gara-gara melahirkan di statistik nyeri bu ngalahirkan mata toksok nganya nyeri awewe awewe teh sosok ibu dari anak-anak kita daripada dinyenyeri ringankan bebana bising capek ngurus keluarga orang tangan baturna hiji sina akur daripada opat daripada hiji pas mending opat akur logik tuh disebut perusahaan maju nu pusat kuat banyak cabang bener tuh disebut bersyukur kumaha lain syakartum la aji dan Ustaz Happy teu kasep ngan payu ngan mun ngamalkeun bab nu eta tong sok loba ngomong tong sok bebeja ria berat minta izin berat minta maaf jawab dalam jumaan jika nusarian ya teh. Ayo Ahok di demo, ayo iya dinistakan. Awas, Adam gak diusir di surga gara-gara melanggar. Ya. Berat minta izin, berat minta maaf. Dua pendapat ya. Sekali deh. Mana suara yang berat minta izin? Oke, okay. berat minta maaf. Lu berat karena ku nama anu minta izin. Mantan istong izin, minta panggil minta maaf wal afina anin nas. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nus jempe ria. Ya. Jadi persoalannya teh kusi mama dibere nyaho tapi yang nanaon sing soleh. Nah mah al anbiya 21 105 catet pake ngimaman taman ngeunaheun. Wa katabna fi zabur aku tulis dan aku abadikan di dalam Jabur sebelum az-zikra di Lauhil Mahfud lebih jauh, lebih awal Begitupun di Al-Quran, Al-Anbiya surat 21-105, Allah berjanji dan Allah tidak pernah bisa mengingkari janjinya. Allah maha bisa, tapi ada yang Allah tidak bisa. Inna kalatuhulupul mi'ad, inna Allah wa'adal haq. Apa bukti janjinya? Bumi ini akan diwariskan kepada orang yang soleh. Kepada orang yang so, soleh. Nah, mah buat kudu soleh, tinggali Rasul. Rasul itu sekolah, ku soleh mah pinter. Orang soleh pasti pin, tapi orang pinter minum tolak angin, bener nampuyak di suka miskin nu pinter mata asli Wah, urut menteri, urut gubernur, urut bupati, apa di dari ya? salah rumus. Itu sekolah termahal di dunia. Nah, gampang masuk, hese ya, keluar. <laughs> Penjara. Nu pinter didinya kabeh. Oh. Naon bukti kasolehan? Eta innalladzina yatsluna kita Allah. Always every time every day minimal sapoe saya Pijung artina. Semua pernah khotam Quran, pernah alhamdulillah. Tapi pernah nggak hotam terjemah Quran? Itu PR kita sekarang. Semua bacaan Quran, bacaan sholat apa? tapi apa itu? Sholat yang kita baca, artinya. Beli buku Mufrodat Aceh Jakaria, 13 ribu piade. Allahumma ya Allah ba'id jauhkan. Langunahan entah jadi orangnya tak jijiah deh. Tapi mun mau, jadi mun barang dahar digayem gitu, untuk ngadahar nogulub diteleng panon ngajeleng ieu iya teu nepi. Loba enak ngaji agama ditereuyan teu dicapek heula. Ya, beli buku Ustaz Deni Rahman kaifiat salat Nabi dibaca dari takbir teh dalil non dibutuhkan. Jelema wayang geus nanyakeun sar di diutak-utak. Dari Wail bin Hujair Rasulullah ini ra'aitu Rasul terlihat ketika ininya tahrik. Ngeunah ngajelaskeun ngabarudak baru yang motor ge ai dalilna jelas mah. Tungtuna karikieuan barudak. Ayeuna tong dituduh orang Persis. Ya, budak Briges karikieuan ayeuna. Ngan ai teu paham ya nuturkan baturan ke kia ya. pas ngawah curukan karunya kurang kuno mana rumlah dia diganti curangnya tuh kudu maksakan mah patakulah mas tatok tuh takkan ngajelaskan teh kudu hamba kudu pelan Tapi mama innaladzina yasluna kita Allah Yaslu tala yatlu tilawatan Beda jeng ikro Beda jeng roktil Yang ngaji kena dipesekna kubore Ya Lalu yang kedua Wa tepat waktu berjamaah di masjid di mana sesatnya the real man go to masjid teh menyangan jodoh tanu kali ya ada encan main nges di masjid berarti ini tipit-tipit cowok setia Allahnya aja disetiain apalagi kita tapi ganteng punya posisi sosial startup punya kedudukan viral populer tapi tarik ke masjid tong dipilih jadi salaki berarti dia cowok PHP Allah aja ditinggalin apalagi kita Tah, terus neangan lalaki tanu karya di tengah neangan jodoh mah. Berarti lalaki sejati nu teu nyarande. Nu nyarande mah cowok tulang lunak. Nah Ustad, itu patokannya cek hadis bener sholatnya bener kabeh urusan anak. Jangan ngaku anak gaul. Oke, kamu lo pernah nongkrong di tempat gaul manapun, duduk-duduk di tempat bergengsi manapun, tapi belum gaul kalau belum lama duduk di antara dua sujud. Ya, Ustaz nah, tadi ulah milih lalaki nu nyarande bae dan geus takdir eta mah. Kalau cowok sudah bersandar ibadahnya, apalagi bersandarnya bukan ke Allah, ke tiang, ke tembok masjid, itu teh cowok tulang lunak, cowok osteoporosis, tulang kropos. Jangankan jadi tulung, jangankan jadi tulang punggung keluarga kita, menahan tulang punggungnya saja sudah tidak berkemampuan. Beroi, <laughs> beroi. Kan, ayo jelas mama, cek tukang beroi filosofinya kia. Kunal Ustad, tarangna lega. Ustad mah rata-rata berpikirnya futuristik. Akhirat, surga, wajah Allah, kitanya. Ayo tahu Ustaz nubotak nanti di tukang berarti ahli sejarah. <laughs> Dinosaurusnya. Kalau itulah nya tukang mantan pepotongan. Saya lihat nu botakna luhur berarti ahli astronomi, tukang hitung gerhana nu itulah. Saya lihat nu botak kabeh super sekali. segala kapikir. Berarti aing jabrik cara mikir. Cek tukang heureun ternyata wanu pinter jelema mah sapinter-pinterna profesor kebisa nahan buukna lagrag eta rata-rata kunaon profesor botak Ayah profesor riset rata-rata profesor botak karena panas sirah ah Orang yang riset ah bagaimana profesor tidak botak Buku nacan beres mana nangis botak <laughs> jadi ulah sombong gitu innalladzina yatluna kitab Allah wa aqamu ini yang kita usahakan. Yahudi takut kalau masyarakat muslim sudah kembali ke masjid. Bantuan, bantuan. Ayo ke masjid, ke masjid. Mari jeng Salman dideklik. Can bisa ke masjid. Beres saja dah. Penting mas sholat. MIM. Tiga mobil. Mun Persib main bal. Beres jeng cai wudhu. Nah. Jemput bola. Minimal sholat. Sholatlah sebelum disolatkan. Ke masjidlah sebelum dikemasjidkan. Salatlah di belakang imam sebelum kau salat dan salatkan di depan imam. Berwudulah, jaga wudu sebelum diwudukan. Tong sare wae hayang hudang di manian ku cai teko. Teu bosen ti orok sare. Sare ngaji sare. Aja ah, TV, TV jadi nulawa jauh orang sare. Orang sukses itu tidurnya sedikit. Kita tidak sukses sedikit-sedikit tidur. Bedana teh eta tak cik si mama pi baca Quran sarapan pagi teh jeung artina saya belajar ngaji terus ningali na MC tuh ngeunaheun budak orang ngaji nah kamu jamin sejam sama magic pen man dicolok teh amma amma simpen amma yatasa alun syekhna ganti ah nungunaheun nyumput asal rajin ngecas eta guru saya langsung miracle magic pen teh nih miracle saya mau dibetah era aku budak bisa juz ewang ayu, epi nah, belajar ya dalilnya tadi surat fatir 3529 innaladina yatuna kitaballah terus gerakan anak wa mau sholat duduk berdiri berbaring itu sholat alladina yaqulunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun kok Allah dibuka cara berfikir? kenapa kepala di atas ketika kiam dalam sholat sok ngajago ya hiji tambah hiji dua mente mentegawe mau dahar material kuruku dibandingkan berpikir juga dengan iman satu tambah satu bukan dua tapi tak terbatas ada mahawa satu tambah satu berapa miliar manusia satu aku satu Allah tenang satu aku satu Allah unlimited satu aku satu Allah tak terbatas tenang miracle amazing ala bidikillah tatmainul kulu tenang dan tenang mengenai jalan ingat ke Allah Allah ada masalah tiada. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sepakat ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukupkan ibadahmu kepadaku. Tafarrag ibadati. Nanti aku cukupkan. Iya karena budu wa iya karena sederhana kabeh. Yasir wala tuansir. Bashir wala tunafir. Ya, ringannya. Ringan teh karena diulik. Setinggi apapun manusia sekolah targetnya menyederhanakan masalah maka sederhanakan cek nabi dakwah ke sederhanakan we. biar boga rumah makan sederhana sederhana sama dahar di mana ge teramayat, teboga duit mah jeung tara dahar nya sederhananya teu bisa salat bari nangtung bari diuk teu bisa bari maka awak sholat, yang penting menegakkan rabbij'alni mukim salat kita doa si mama ke masjid we gawe teh ngaresikona melak parema jadi jukut melak hadema sok timbul butut pertama paham ayat itu ke masjid disebut jamaah tablik lah disebut edan anjing anu ke masjid wae <laughs> nu ke masjid wae teh anjing berarti edan adan mentak sanyeun kuat seringan dir mantan maafkan aku yang dulu Oh dulu aku edan, sekarang aku adan. Kalau dulu aku haram jadah, sekarang aku di atas sajadah, stay on the track. Kalau dulu aku maksiat, sekarang aku taat. Dulu aku bejat, sekarang aku taubat. Dulu sebelum syariat masih konvensional, lihat akhwat rasanya tak kuat. Syahwat meningkat. Lalu aku beli coklat untuk itu akhwat biar dia tahu aku punya niat dan tekad. Sekarang semenjak sholat, aku jadi syariat. Siapapun akhwat yang memikat, tak kuberi dia coklat asal jangan lebih dari empat kuberi dia seperangkat alat sholat karena nun mati ketemu banon ikhlas masa aku ketemu kamu nggak ijaz? nikahi aku atau tinggalkan kan hidup pilihan tak si mama teh baca Quran sholat hiji deipi tapi yang benar, tong riwe sedekah wa amfiku mimma razaqnahum syira wa ananiyah sama dengannya adalah tijaratan lantabur tabur. Dakwah itu bukan hanya cerita, ceriti Lain cari uhti-uhti, eh nyawa eh cariti cari uhti-uhti. Lain peduli, empati, budak pangjung berung. Ngelem aibon. berikir beler. Tong dituduh kriminal mutlak. Tabayun atau mang kuno ngelem wae. Lapar bos teka beki teka beli oke jari drink oh berarti kudu ke oke jari drink tong oke jari drink sanggup padang mah wani wani di beres sanggup padang mah aslinya kalengnya dialungkan dah mau mungkin di jendengan udah kalengnya boga keluarganya biji teasnya dua boga keluarga bising jadi kaleng yatim di dahar mah karena indung nanuna hongguan lancek nanuna nisin salakina kaleng monde nya bibi-bibina susu capnona kita keluarga THR KB nya diberi nasi padang mah nuhun bos pokoknya di jembrung bos kenging abi amang ke bumi bos ulin mobil ngaliwat megah bos amang dah ke bumi apa emang orang di mana bayar dibawa ke mana ah Robin mah mah Batman wala. bawa ka imah baitu syukur apa tilu lantai lain benghar nagawir parkir pas harapan masjid ruwet anjing masjid heh cek ente lain masjid al anjing baitu syukur an ah dibawa masjid ah kalau dihandap imah orang mah ngaliwat oh, kan akhirnya bere baju bere dahar mah teu diajak salat tilu hari al haya rasa erana muncul aisin cenah dahar dibere baju diganti rokok dibere gigitaran bebas tapi abi teh isin cenah mun kikituan tarang iluan salat maksudna mah kikituan eh sia ceng teh hoyong cenah ieu teh naon takbir eta nu nongeng ruku ruku menyuksuk sujud Eta eh, cina rek sholat ah nyari saya banget wudhu. Abi ah, rek ngiringan tapi mau akang grup cina rek sorok karir. so Yasir wala tu Asir basir wala tu nafir. Oh, antep. Ningali. Nu tadi sholat subuh na genep Karena sorok karir. Kan disebut sesat nyeri hati. Teman ang jajing. Enong eh, bisa ada natuh ada anda biasa pakai tihang mic ya ayo urut pemain band makan kaluman stag gitu mah dicabut cedak anjing eta mah masjid nu teu makmur jadi makmur ku anjing nu eta makmur ku nu ngontrong aya naon dia ya tuh cenah lah nu kieu dibawaan ke masjid sombong kan naon atuh pariweuh ustaz nyaon teh biaya sora naon naon teh dorong mendehana teu kadenge mik mah kalu anu nyebut anjing di masjid Histong ribut itu jelemana di keluar mau pakai tato pucat atuh. kan sok wanita. Naon Pak? Naon asariu? Saya biar menyebut anjing dan anjing-anjing aing jeding dah. Bapak mah anehnya, ku adan mah datang, ku anjing mah datang. Dasar pi lupa lupa Nya pesannya apa? wakaf kafa yakin Mereka lebih tulus. Imaman gitu nyage tajwidna gagego tulisna naon ngilangan salatna Al-Fatihah amin kul huwallahu amin rakaat kedua milah amin rakaat kedua ngahulang tulus terdendaman makmum teh subhanallah subhanallah teu teu ngamak malika tukang baik kul <laughs> ya life by process maka tawasau bis sabr, tawasau bil hikmah, tawasau bil marhamah. Nabi itu tidak pendendam, Nabi itu tidak jengkalan. Ya. Subhanallah. Jadi intinya surat Fatir 35 bekalan kalau hidup tidak mau merugi, always every time every day, anywhere anytime any place tilawah, tilawah. Eh, ya uh, eh, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Terus ulah pedit. Saya stres duit loba apa butuh. eueuh. Karena ngurun kumis mah kadon beak silet lain beak kumis. Duit di picenan datang di nu anyar, datang di nu anyar. Maka donor darah, sirkulasi darah, kencing, sirkulasi air kencing, harta juga anfik unfik alai. Jaminannya tiga rotan lantabur. Di ayat 30-nya itulah kesempurnaan cinta Allah. Cek demian sempurna. Tak terasa satu jam sudah kayak panjang kayak pondok pak Amprok di cisitu panjang pondok amplop nama ngan sakitu <laughs> ke cisitu meli kopea sakitu wa ya, eh tomat eh ya, betul, tamat eh kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi kalau ada umur panjang sengaja ceramahnya nggak dipanjang-panjang biar saya diundang lagi ya <laughs> kacis itu jalan kapacet sakit sakitu sering keburu macetnya itu saja mudah-mudahan bermanfaat adanya tapi itu benar ayat itu ajaib Innaladina yasluna kitaballah wa aqamus wa anfiqu mimma razaqnahum tijaratan lan tabur. Saya bangun itu tiga tahun alhamdulillah ada keajaiban. Semoga bisa diamalkan. Jangan lihat siapa yang bicara tapi lihat apa yang dibicarakan. Bulu kali ada astagfirullah walakum lakum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an warizkan wasi'an wa shifaa'an min Kulu ada astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.